insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alam Kalau kita naik Ketika nampak bintang Maka kita sudah tahu Oh ternyata posisi kita di selatan Ketika kita sudah nampak bintang Orang yang sudah melihat bintang itu disebut mendapat hidayah Artinya tahu dia menetapkan arah pulang mau ke mana. Kalau kita bawa kendaraan dari Pekanbaru, Riau, mau pergi ke Sumatera Selatan, Palembang, mesti melihat petunjuk jalan yang sudah dibuat oleh Bapak Polisi. Belok kiri ke Medan, Sumatera Utara, belok ke kanan, Palembang, Sumatera Selatan. Siapa yang ikut petunjuk yang dibuat kepolisian itu, orang itu disebut mendapat hidayah. Artinya ikut saja insya Allah sampai ke tujuan. Makanya selalu kita diajak oleh para ulama kita semoga mendapatkan taufik dan hidayah. Taufik menyatu antara keinginan kita dengan keinginan Allah inginnya tidur. Pagi inginnya tidur. Tapi Allah mengatakan bangun. As-salatu khairum minan naum. Kita lawan hawa nafsu kita, kita ikut kehendak Allah. Maka di situ kita disebut mendapatkan taufik karena menyatukan keinginan kita dengan keinginan Allah. Orang yang mendapatkan taufik maka orang itu mendapatkan hidayah dan semua yang mendapatkan hidayah mendapatkan taufik dari Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam taufik dan hidayah. Amin. ini Ya rabbal alamin. Nah, sudah jelas. Saya mau menjelaskan tentang hidayah. Lalu kemudian sifat orang yang mendapat hidayah itu apa? Siapa? Siapa saja yang mendapat hidayah Jelas minan nabiin, Para nabi Wasiddiqin Orang yang benar Wasyuhada Orang yang mati syahid Wassalihin Orang-orang yang soleh Wahasuna ulaika rafiqa Mereka itulah sebaik-baik teman Sebaik-baik sahabat Lalu apa sifat orang yang mendapat hidayah itu? Rasanya bukan kebetulan orang yang menulis kaligrafi di dinding masjid ini menuliskan ayat itu pada bagian dinding yang paling depan. Nauzubillahiminasyaitonirrajim. Ada enam sifat orang yang mendapatkan hidayah. Yang pertama, innama ya'muru masajidallah. Mereka memakmurkan masjid. Makna memakmurkan ada tiga. Yang pertama, membangun, yang kedua meramaikan dengan sholat berjamaah, yang ketiga mengatur administrasi masjid. Alhamdulillah masjid sudah dibangun. Man bana dan siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Dibangunkan untuknya satu tempat di dalam surga. Maka setiap orang muslim mesti bertekad dalam dirinya paling tidak ada niat saya sebelum mati mesti bisa bang kalau berhasil nanti dagang bangun masjid tanam sawit begitu juga berhasil kebun ini bangun masjid tanam karet begitu juga saya tanam kebun karet ini kalau ada bangun masjid bisa tanahnya alhamdulillah sampai bangunannya alhamdulillah tidak bisa satu dua tiga sak semen. Tidak juga bisa satu dua kotak keramik. Tidak juga bisa satu truk pasir, batu bata, kerikil, AC, kipas angin. Paling tidak pernah berkontribusi. Tidak bisa membangun masjid. Berarti tidak ada tempat di surga Pak Ustaz. Karena Nabi mengatakan man bana masjidan. Siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah dibangunkan satu tempat dalam surga. Bagaimana mau memboking tempat dalam surga? Bangun masjid. Tapi Allah Maha Adil. Tak semua orang bisa bangun masjid. Lalu yang tidak bisa bangun masjid, bagaimana dia mau booking tempat di surga? Man salla ithnatai asyrata raka'ah. Siapa yang solat 12 rakaat. Fil yaumi wal laylah sehari semalam. Banallah Maka dibangunkan Allah untuknya satu tempat. dua belas rakaat. dua rakaat sebelum subuh. empat rakaat sebelum zuhur. dua rakaat setelah zuhur. dua rakaat setelah maghrib. dua rakaat setelah isya. Pas dua belas rakaat. dua rakaat sebelum subuh. empat rakaat sebelum zuhur. dua rakaat setelah zuhur. dua rakaat setelah maghrib. dua rakaat setelah isya. Ada orang Islam kaya, bangun masjid. Satu tempat dalam surga. Rajin sholat sunat, qobliyah ba'diyah. Ini orang beruntung dua kali. Yang lebih parah, sudahlah tak bisa bangun masjid, sholat qobliyah ba'diyah pun tidak. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka Allah berikan kesempatan. Allah maha adil. Bangun masjid. Setelah masjid dibangun, memakmurkan masjid tidak hanya sekedar membangun, meramaikan dengan sholat berjamaah. Rasanya saya tidak perlu mengajak kita untuk mari ramai sholat berjamaah Karena sholat subuhnya saja sudah macam sholat Jumat Kalau sholat subuh sudah seperti sholat Jumat Itu menunjukkan Palestina tak lama lagi akan merdeka Ambil gambar nih dari depan Ambil dari belakang dikirimkan ke internet, Facebook, Instagram supaya dilihat oleh tentara Israel supaya mencret mereka di sana. Pasukan-pasukan dari Pelaju, pelembang Sungai Gerong akan datang membebaskan saudara di Palestina. Kenapa solat subuh itu yang menjadi acuan? Karena melawan kantuk berat payah. Zuhur insya Allah Makanya bangga kita melihat anak-anak muda pakai baju seragam, pakai jaket pejuang subuh. Pas zuhur tak datang. Rupanya dia di masjid lain. Oh kenapa tak datang zuhur masjid lain Pak Ustaz? Oh. Ada yang masuk kampus, ada yang di kantor, tapi untuk subuh tetap di lingkungannya masing-masing. Makna memakmurkan masjid, bangun masjid. Setelah masjid terbangun, ramaikan masjid. Setelah itu mengatur administrasi masjid. Ustadznya siapa, imamnya siapa, khotibnya siapa, petugas kebersihannya siapa, bagian keamanan siapa, yang menyiapkan kedatangan alim ulama siapa. Siapa yang mengajar subuh di sini? Rutin Habib Mahdi datang. Ada kajian tafsir, ada kajian hadis, ada kajian fikih. Nah, ini mesti diatur. Kadang kita tidak bisa menyalahkan jamaah. Kenapa jamaah tidak ke masjid? Ini jamaah sudah meninggalkan masjid. Ketika ditelusur-telusuri rupanya administrasi masjid kurang tertib. Maka jamaah pun maka kita banyak belajar dari Malaysia. Saya setiap bulan Februari 10 hari di Kuala Lumpur, Terengganu, Melaka, Negeri Sembilan, Ipoh, pindah-pindah. Di situ saya lihat daftar di depan. Senin malam Selasa fikih, Selasa malam Rabu akidah, Rabu malam Kamis tafsir, Kamis malam Jumat tak ada pengajian, wirid Yasin. Jumat malam Sabtu hadis, Sabtu malam Ahad tazkirah ammah, tablik akbar. Ngaji tak lama-lama. Dari maghrib ke isya 45 menit Habis Isya tanya jawab Ditulis di mimbar Ustadz nomor WhatsApp Anda bertanya Ustadz menjawab Jadi ngaji tak panjang-panjang Beda dengan tempat kita Tempat kita ngajinya setahun empat kali aja Maulid Nabi Isra Mi'raj Nuzul Quran Satu Muharram Pengajian sampai jam 2 Subuh kosong Nah ini mesti diperbaiki Bukan berarti ulama dulu salah Tidak Mungkin itu langkah pertama Memang begitu kelasnya dulu Tapi sekarang mesti ada perbaikan Panggil Habib Mahdi Habib Ali Karar Al-Haddad Habib Qasim Para ulama kita Ustaz Taufik Ustaz Muhammad Ali Ustaz Banyak ustaz-ustaz kita Datangkan Ustaz Masfurah Spesialisasi mereka bidang apa Ini hadis saja Satu pertemuan satu hadis Yang ini tafsir saja tafsir surat-surat pendek. Yang ini buat request. Ustaz, siapa yang perlu kita undang? Nah, jadi aspirasi jamaah. Sehingga jamaah menjadi merasa perlu datang ke masjid. Karena banyak setelah ditanya-tanya. Kenapa jamaah tidak mau datang ke masjid? Itu-itu aja pengajiannya Pak Ustadz. Khutbah Jumat. Sabar. Pengajian subuh. Sabar pengajian zuhur sabar melihat ustadznya udah tahu judulnya itu nah itu sabar <laughs> jadi jamaah sudah meluangkan waktu tapi mereka merasa tidak mendapatkan sesuatu yang baru oleh sebab itu maka tiga ini mesti dijaga di masjid pertama membangun masjid kedua ramaikan masjid ketiga administrasi masjid mesti baik saya yakin dan percaya Masjid Komplek Pertamina Pelaju Sumatera Selatan ini tiga-tiganya sudah berjalan. Mari kita tingkatkan insya Allah. Amin. Pembangunannya tak ragu lagi. Di mana-mana kadang masjid untuk mencari keramik lantai masjid pun payah. Masjid kita keramiknya berlebih, memanjat sampai ke dinding. Kadang di beberapa masjid kita ceramah kepanasan, tak ada kipas. Di sini lengkap, kipas ada, AC ada, tapi panas juga. Karena memang ini sudah over capacity. Nah, jadi artinya masjid sudah bagus, sudah cantik. Masalah sholat berjamaah sudah ramai. Administrasi didatangkan Ustaz. Ternyata jadwal saya kemari entah sengaja atau tidak setahun sekali. Dulu datang ke Pertamina berjumpa dengan bapak ibu bulan November dan sekarang juga bulan November. Nampaknya kemarin November 2019. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ah, ini harus terus kita manfaatkan. Tadi saya janji menurut ayat ini ada enam sifat orang yang dapat hidayah. Pertama, memakmurkan masjid dengan pengertian tiga. Bangun, ramaikan, atur administrasinya, tertib administrasi. Dua, Man amana billah Akidahnya benar La ilaha illallah Kenapa didulukan bangun masjid Baru beriman kepada Allah Karena ternyata Ada orang yang bangun masjid Tapi tidak beriman kepada Allah Wah oh, ini Ustaz Somad ngawur Mana ada orang bangun masjid tak beriman Ada Masjid apa? masjid untuk kampanye. Kata pepatah Melayu, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa. Tapi kalau sudah padi menguning, dia akan turun ke bawah. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Padi menguning itu berapa lama? Lima tahun sekali. Musim-musim kampanye. Orang mulai nyumbang untuk masjid, masuk ke masjid, pakai sorban, pakai peci, pakai koko, pakai sarung, tapi tak sunat. Dan banyak orang terkecoh, disangka ustaz, rupanya kawi. Masjid dibangunnya. Ustaz tahu dari mana? Masuk SMA, SMS, WhatsApp, datang nanya. Ustaz, apa hukumnya si fulan bangun masjid nyumbang untuk masjid? Saya bilang jangan ambil karena pasti ada udang di balik di balik pempek. <laughs> ada niat di balik itu semua. Ada tujuan terselubung, ada kepentingan. Maka jangan. Datang dia ngasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke fakir miskin anak yatim. Setuju? Tak sama bunyinya. Macam yang pertama tadi. Makanya prinsip dalam Islam man amana billah la ilaha illallah. Saya yakin semua yang datang subuh ini tidak ada tujuan lain langkah kaki dari rumah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Salat usolli fardhu subhi rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Puasa nawaitu shoma qadin ada da'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Haji labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ketika engkau persekutukan, kau duakan Allah dengan yang lain, hilang amalmu. Lain asyrakta, kalau kau syirikkan Allah, kau duakan Allah, Kau persekutukan Allah. Layah batanna amaluka. Gugur amal. Maka ciri orang yang mendapat hidayah. Yang kedua. Man amana billah. Jangan rusak tauhid. Akidah kepada Allah. Ini kadang anak-anak lajang ini gara-gara lama dapat jodoh rusak tauhidnya. Iya kana budu waduku nasta'in. Nyembahnya tetap sama Allah mintanya ke dukun. Kata dukun, kalau kau mau cepat dapat jodoh, ambil tujuh bunga. Bunga melati, bunga mawar, bunga ros, bunga kantil, bunga tai ayam. <laughs> Nanti di blender. Nah, udah di blender, nah, kau minumlah. Setelah minum nanti bangkit aura merah. Begitu diminum, merah mukanya. Rupanya radiasi. <laughs> Pergilah batu rubi berwarna merah. Maka aura merah akan bangkit. Wajah akan merah. Biji mata merah. Ini tak betul. Kalau memang tak boleh pakai cincin, kenapa Ustaz pakai? Saya hanya sekedar suka saja. Pakai batu tak apa-apa. Tapi meyakini bahwa batu memberikan efek sesuatu, rusak. La ilaha illallah kita. Kadang orang ini suka mancing-mancing. Ustaz pakai cincin itu ada khasiat-khasiatnya. Ada saya bilang. Apa khasiatnya? Kalau dipakai duduk di rumah makan tak bayar. Hebat Pak Ustaz, duduk aja jangan makan. <laughs> Masih percaya dia dengan yang begitu-begitu. La ilaha illallah. Kita dalam Islam diajarkan berani berkata la ilaha. La ilaha. Tak ada lagi batu-batu. La ilaha. Ada lagi dukun-dukun. La ilaha. Tak ada lagi gelang-gelang. La ilaha. Tidak ada lagi sembahan-sembahan. La ilaha illallah. Murni. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangan rusak lagi. Yang nampaknya kita tak jadi nikah. Kenapa? Persiapan pernikahan sudah siap. Ternyata menurut Ramalan kita tak cocok. Aku Taurus, engkau Pisces. Taurus ini kambing, Pisces ini ikan. Ikan tak cocok sama kambing. Tak jadi nikah hanya gara-gara ramalan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jangan lagi. Kazzabal munajjimun walau sadaku. Bohong dusta orang yang percaya kepada ramalan zodiak bintang-bintang kalaupun betul kebetulan bila anda telinganya agak ke depan tak cocok kerja di sungai bila tai lalatnya di bawah dagu cocoknya di darat ini bohong semua Islam tidak pernah berkata demikian fa iza azamta kalau kau sudah tekad fatawakkal 'ala Allah bertawakallah kepada Allah. Jangan rusak akidah tauhidmu. Percaya kepada burung-burung. La tiarata. Tak boleh. Dulu orang kafir musyrik. Kalau dia mau bisnis, dilemparnya burung di atas pohon kayu. Lempar. Kalau burung itu terbang ke arah negeri Syam, berarti sial. Syukmu, Syam, sial. Kalau pergi ke arah Yaman, Yamin, beruntung. Lempar ke arah Yaman, ayo lanjutkan. Kalau ke arah Syam, berarti sial. Kalau mau bisnis, diambil anak panah tiga biji. Anak panah disimpan dalam Ka'bah, digoncang. Pergi atau tak pergi? Ambil anak panah. Pergi, ya pergi. Tidak pergi, jangan pergi. Kosong, Anda belum beruntung. Goncang sekali lagi. Ini dibatalkan dalam Islam. Maka dalam Islam diharamkan. Innamal ghamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu khamar namal khamr wal maisir judi wal ansabu menjembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis min amali syaitan perbuatan syaitan, fajitan ibu, jauhi ciri orang yang mendapat hidayah dia berserah diri hanya kepada Allah tapi tetap ada usaha Jangan tidak ada usaha. Ya nanti yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, kamu tak ada usaha untuk jodoh. Kalau memang sudah takdir Allah takkan kemana. Tetap ada usaha. Contoh, ini kue kotak Nengs Bakri. Ini kan memang ditakdirkan untuk saya ini kan. Memang untuk saya. Tapi saya tak ada usaha untuk membuka kotaknya. Masuk dia ke mulut saya. Tidak, menganga dari itu. Mesti ada usaha untuk membuka kotaknya, lalu memilih-milih kue yang mana. Berapa biji kue? <laughs> Pilih yang ini atau ini, mesti ada usaha mengambil paralotnya, lalu ditusukkan ke botol, ke gelasnya. Ada usaha. Usaha itu disebut dengan ikhtiar. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau tidak ada usaha, hanya pasrah saja, itu namanya jabariyah. Orang jabariyah, kata dia tak ada usaha, takdir saja. Bang, abang tak kerja. Kalau memang rezeki kita datang sendiri adinda, tak usah kerja-kerja. Nanti kalau ada suami ibu macam itu, itu jabariyah. Kalau gitu ibu tak usah masak. Nanti jam-jam 9 dia lapar, nanya, mana makanan kita? Kalau sudah takdir Allah datang sendiri dia. Bang. Orang gitu mesti gitu membalasnya. Orang Jabariyah ini tak ada usaha sama sekali. Diam aja. Nanti tiba-tiba Pak Kapolsek razia. Pret, mana STNK PKB? Saya serahkan pada Allah. Nah, pukulkan kepalanya Pak. Lepas. Kenapa Bapak pukul? Ini pun dari Allah juga. Orang-orang gini ini mesti gitu melawan dia. Tidak betul. Allah kasih kita kudrat, Allah kasih kita iradat, Allah kasih kita sama, Allah kasih kita basar, Allah kasih kita kalam supaya kita berusaha berusaha. Makanya doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Beri aku rezeki. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena keluar masjid idza qudiyatis shalah kalau salat sudah dilaksanakan fantashiru fil ard bertebaran di atas muka bumi cari rezeki wabtahu min fadlillah cari karunia Allah ciri orang yang dapat hidayah yang pertama memakmurkan masjid yang kedua beriman kepada Allah yang ketiga wa aqamas shalah. So salat bukan somat. Salat. Mudah-mudahan anak-anak gadis yang rajin salat subuh ini mendapatkan suami yang rajin pula salat subuh. Karena kalau kalian anakku yang sudah solehah, yang sudah cantik, yang sudah rajin sholat, tiba-tiba dapat laki tak sembahyang. Tak satu dua curhat masuk ke HP saya. Ustaz, dulu saya sangka nikah sama dia bahagia. Ternyata Pak Ustaz, cuman rasanya bu? Macam tidur sama babi hutan. tak sembahyang. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nanti kalau Bapak Ibu kebetulan pergi umrah, ada mihrab dalam taman Raudhah Masjid Nabawi, tempat sholat Nabi. Ini Raudhah, ini mihrab namanya. Di sebelah kiri ada tertulis As-salatu imaduddin. sholat tiang agama. Kenapa atap masjid kita kokoh? Karena ada tiang. Kalau tak ada tiang, hancur. Puasa melayang, zakat terbang, haji hilang karena tak ada tiang. Tiang dari segala amal adalah solat. Dan solat waktunya tak boleh digeser. As-salatu ala waktiha. Apa kata panitia tadi malam? Ustaz Somad, jam 4 kami tunggu di pintu. Maka jam 4 kurang 5 saya sudah siap di ruang tamu. Hmm. Tak boleh. Saya tahu ini orang-orang Pertamina ini disiplin. Kalau sampai meleset sedikit ditinggalkannya kita. Maka saya tunggu tepat. Tapi saya tak bertanya karena di baru sholat subuh jam 5. Ini kok cepat betul? Saya tak tanya. Saya jarang saya nanya-nanya. Masa LCMA nanya? Yalah Pak, pokoknya siap-siap Sedangkan janji sama Allah tak boleh digeser, apalagi sama sama manusia tak kita geser, apalagi sama Allah. Ini sekarang banyak yang geser janji sama Allah. Pelembang solat subuh jam 4 lewat sikit, dibuatnya solat subuh jam 8. Bangun jam 8, tutup pintu, rapatkan gorden, matikan lampu. Salli fardhu subhi. Allah. Datang maknya buka pintu nengok. Alhamdulillah anakku sejak ikut ngaji sama Habib Mahdi ini Sholat duhanya pun pakai kunut Allahumma dina fi man hadai Hebat Ustaz Somad boleh nanya Ustaz? Boleh Ustaz kan biasanya jawab pertanyaan pakai empat mazhab Menurut Hanafi, menurut Maliki, menurut Syafi'i, menurut Ambali Kira-kira sholat duha pakai kunut itu mazhab apa ya Pak Ustaz? mazhab kesiangan. Janganlah solat-solat itu digeser waktunya. Sudah tepat. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sudah waktunya tepat. Jangan digeser-geser. Pokoknya datang solat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On time. Datang. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yaumala zilla illa zilluh. Hari itu tak ada atap, hari itu tak ada terpal, hari itu tak ada tenda, hari itu tak ada naungan. Tapi dia mendapatkan naungan di padang mahsyar. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Anak-anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Mudah-mudahan anak-anak muda di Pertamina inilah insyaallah. Kenapa Ustaz sebut anak muda? Kenapa tidak orang tua? Kalau orang tua ke masjid memang udah wajar. Kapan lagi? Nggak diintai-intai malaikat mau. Tapi anak muda yang mestinya subuh ini molor tidur tapi datang berjamaah. Padahal tadi malam sudah tablik akbar. Subuh tetap on time datang. Inilah anak muda yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى mereka sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah ditambah Allah hidayah mereka mereka adalah ashabul kahfi oh kalau gitu kami komunitas anak muda ini buat kelompok lah Pak Ustaz ya apa nama kelompoknya kelompok komunitas anak muda ashabul kahfi apa programnya tidur aja Mereka ditidurkan Allah karena dikejar oleh raja yang zalim sampai akhirnya mereka tiba-tiba terbangun. Wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Hai anak muda yang bangun, tolong kau pergi ke pasar beli makanan, tapi jangan gerasak gerusuk, tenang-tenang supaya orang tak tahu. Diam-diam mereka beli makanan, penjual makanan mengambil duit, begitu orang ditengok Rupanya duit itu sudah expired tak laku. Kenapa? Salah sami'ati wasdadu tis'a. Mereka tertidur di dalam gua 309 tahun. Bayangkan ada anak muda datang ke Palembang mau beli makanan, beli tekwan. Tiba-tiba ditengok duitnya tahun 1700. Zaman Syekh Abdus Somad Al-Fulembani. Mentang-mentang nama sama itu yang disebut. Bayangkan apa yang terjadi saat itu. Ini adalah muda. Rupanya zaman itu sudah berganti seorang raja yang soleh. Raja yang soleh mengunjungi mereka ke dalam gua. Ditengok anak-anak muda terkapar, tertidur. Tak lama setelah itu mereka pun meninggal dunia. Allah hanya ingin menceritakan tapi ada pula di situ seekor anjing. Ini sungguh berita tidak penting. Untuk apa Allah cerita ada anjing bersama anak-anak muda itu? Ternyata Allah mau ceritakan walaupun seekor anjing kalau berkhidmah untuk orang soleh tetap juga disebutkan Allah dalam Al-Quran. Anjing najis kotor tapi berkhidmah untuk ashabul kahfi diceritakan Allah dalam Al-Quran. Tapi jangan gara-gara ini habis pengajian ini sebuah beli anjing. Cerita itu tentang Bani Israel dan cerita tentang memelihara anjing sudah mansuh, tidak ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bapak ibu yang di rumahnya ada anjing, lepaskanlah. Yang lagi memelihara anjing. Siapa yang memelihara anjing, amalnya satu hari dikurangi sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer Amal dia sehari sebesar bisul. Jadi tiap hari amalnya min, min, min, min, min, min. Siapa yang di rumahnya ada anjing, malaikat tidak masuk. Yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut tetap. <laughs> Kalau malaikat maut tak masuk, udah lama saya pelihara anjing herder tiga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? istiqomah solat berjamaah Wahai anak-anak muda Kalian buatkan komunitas anak muda pencinta masjid Alhamdulillah sekarang sedang tren komunitas Saya di beberapa tempat ketemu komunitas anak-anak muda Apa komunitas kalian? Jombloan sejati Tulisan logonya Seno tu bonceng Mantap Kalian apa komunitasnya? Ini Pak Ustaz Saya dikasih mereka di Yogyakarta Dipasangkan mereka pemasangan jaket kepada Ustaz Abdul Somad tulis di belakang. Born to ride, ride to jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga. Anak geng motor. Mantap. Dipasangkan ke saya, saya pun langsung ke airport. Habis subuh, pasang langsung ke airport. Semua orang di airport nengok saya. Rupanya jaket itu dipasang naik motor. Saya naik pesawat tak cocok. Artinya apa? Komunitas anak muda ini tetap dijaga dan mereka tetap sholat berjamaah di masjid. Habis waktu. Sepat betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid sudah. Beriman hanya kepada Allah sudah. Menegakkan sholat sudah. Masuk yang keempat. Wa zakah berzakat. Orang yang sudah sholat tapi tak berzakat, maka tak ada gunanya. Karena dia makan haram. Di dalam duit kita itu ada zakat. Zakat orang dititipkan Allah kepada kita. Ada orang diuji kakinya lulus. Diuji kakinya sholat berjamaah lulus. Diuji matanya sholat tahajud lulus. Diuji kantongnya di situ baru kelihatan. Nama siapa? Pelit bin Bakhil bin Medit bin Kedekut. <laughs> Ini orang na'uzubillah. Oleh sebab itu maka keluarkanlah zakat. Bapak sudah bayar zakat? Tiap tahun saya bayar zakat Pak Ustaz. Berapa? Dua kilo setengah. Itu zakat fitrah. Zakat pendapatan dua setengah persen. 85 gram emas murni. Berapa itu sekarang Pak Ustadz? 85 gram kali 500 ribu 1 gram 42 juta 500 Siapa yang mempunyai pendapatan 42 juta 500 Sudah kena zakat 2,5 persen Kalau profesi kami sebagai pegawai Pertamina ini gimana Pak Ustadz? 42 juta 500 setahun Bagilah 12 bulan 12 bulannya berapa itu? 42.500 bagi 12 3,6. Jadi yang berpendapatan 3,6 juta, 3 juta 600 itu udah kena menurut Basnas amil zakat nasional yang sudah disepakati ijma antara ulama-ulama Basnas se-Indonesia 3,6. Saya tidak sebut gaji karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Ada uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang sikut, dah duit-duit apa. Jadi di total semua, total. Pak Ustaz, saya sebulan dapat 5 juta. Mudah cara ngitungnya. Sejuta 25 ribu. 5 juta berarti 125 ribu. Saya 10 juta Pak Ustaz, 250 ribu. Saya sebulan dapat saya 100 juta Pak Ustaz, 2 juta setengah. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya duit 100 juta. Dari bunyi aminnya banyak yang tak yakin tempat. Masalah duit ini kita tak bisa ngelihat orang. Tak bisa dinilai duit dari wajah orang. Ada hitam, jelek, pesek, pendek. Tapi buka dompet 100 juta. Ada ganteng putih, tengok dompet 2000 perak. Mudah-mudahan semuanya dapat 100 juta. 100 juta zakatnya berarti 2 juta setengah. Memang kalau udah cerita zakat ini banyak lupa. Tak ingat saya bos, dua juta setengah. Saya tak tahu. Entah siapa yang punya 100 juta, entah siapa yang tidak, saya tak tahu. Dan bapak petugas Basma, Badan Amel Zakat Pertamina, itu tidak tahu siapa yang punya duit. Tapi ada dia yang tahu. La ta'khuzuhu sinatun. Dia tak mengantuk, tak tidak tidur. Tak mau berzakat. Simpan, simpan. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dibawa ke tempat kusuk, makin sakit. Dicucuk pakai jarum-jarum itu aku pungtur, sakit. Tak mempan jarum, cucuk paku payung, makin sakit. Akhirnya dibawalah ke Singapura. Sampai di Singapura datanglah dokter Cina membawa martil kecil aja. Dipukulnya lutut. Ayah lapuklah lama pakai. <laughs> Rupanya tempurung kelapa yang di lutut nih lapu. Jadi gimana dok? Tenang, kita sudah import lutut dari Tiongkok. Berapa harganya? Sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Hmm. Itu namanya duit hantu dimakan setan. Silakanlah. Yang tak mau bayar zakat tak apa-apa, silakan. Tapi awas. Gimana? Udah ada terasa? <laughs> nah, kalau udah ada bayar, bayar. Bayar. Nanti habis nih jumpai Badan Amil Zakat Pertamina, serahkan, bayarkan. Ustaz, bagusnya saya bayar, saya dapat sebulan 4 juta Pak Ustaz. 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu berarti 100. Apakah bagus saya bayar tiap bulan 100 atau saya tunggu setahun sejuta 200 tiap bulan? Tiap bulan serahkan. Ah, kan sama aja. Sebulan seratus setahun sejuta dua ratus, kan sama. Duitnya sama, setannya tak sama. Kalau seratus ribu ringan, kalau sudah terkumpul sejuta dua ratus, allazi waswisu fi sudurin nas. Yang berbisik itu siapa? Minal jin. Nah, kalau jin yang berbisik, senang. Kita baca ayat kursi selesai. Ini yang berbisnis ini nas. Sekantor sama kita. Sama-sama orang Pertamina juga. Mau kemana bro? Mau bayar zakat ke Basma. Berapa? Sejuta dua ratus. HP baru sejuta seratus. <laughs> Kita bacakan ayat kursi, apal pula dia dari kita lagi. Nanti kalau ada kawan begini, bacakan juga ayat kursi ngembuskan ya Allah qayyum la ta'udhu sunat wa Oleh sebab itu bayar zakat. Yang paling tinggi zakat. Di bawah zakat infak. Di bawah infak sodakoh. Apa beda infak sama sodakoh Ustaz? Infak materi. Wa amfiqu min tayyibati ma kasabtum. Berikanlah hasil usahamu. Infak itu materi. Kalau sodakoh non materi. Makanya dalam hadis dikatakan tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Allah Maha Adil. Kalian yang bisa ngasih sedekah duit, sedekah. Kalian yang bisa ngasih infak duit, infak. Infak kipas angin, infak AC, infak lampu, tapi yang tak bisa ngasih infak, sodakoh. Artinya apa? Kau yang berduit, kasihlah duit. Yang tak bisa ngasih duit, senyum aja. Misalnya jumpa orang. Udahlah duit tidak, senyum tidak. Asal jumpa, muka macam jeruk purut dipijak gajah. Oleh sebab itu bagi. Makanya yang paling tepat untuk kotak masjid itu adalah kotak infak. Jangan buat kotak sodako kotak infak biar dia ngasih duit. Kalau kotak itu ah, itulah senyum aja deh. Tak bisa buat kotak wakaf. Karena wakaf itu syaratnya empat. Wakaf harus ada orang yang berwakaf, orang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, ada ijab, ada kok kobul. Tak bisa dibuat situ kotak wakaf. Karena kita tak pernah akad ke kotak. Mana pernah kita? Hai hey, kotak, aku kasih duit ini Kata kotak itu, aku terima, aku terima, aku terima. Oleh sebab itu yang paling tinggi zakat. Di bawah zakat, infak. Di bawah infak, sodakoh. Lalu kemudian yang lebih khusus lagi namanya wa, wakaf. Bapak ibu yang ada tanah, wakafkanlah. Ini tanah satu hektar saya wakafkan untuk SMP Islam di kota Palembang. Kami tak tahu ngurusnya Pak Ustadz datangi Mas Puroh. Ustadz Habib Mahdi, datangi Habib Gasim, hubungi Ustadz Solhas, hubungi Ustadz Taufik, hubungi Ustadz King, minta kepada mereka, tolong kelola tanah kami. Ini tanah sejauh mata mandang untuk apa? Tanah, tanah, mati kita, habis anak berkelahi gara-gara tanah. Tanah yang satu hektar kita wakafkan untuk sekolah Itulah yang akan mengalir untuk kita mati Bapak-bapak, tanah bapak banyak. Begitu bapak meninggal, dijual ibu itu. Habis itu nikah dia sama Bronis. Dibuatlah rumah cantik besar. Bronis itu tinggal di rumah itu nanti. Dibeli mobil cantik. Dia makai mobil itu. Tak percaya, cobalah. Ustadz ini tak enak Giliran mati kami dibilangnya mati Oke kalau gitu kita balik Ibu itu mati Ibu yang banyak duit. Oh, soalnya ini beli gelang, dapat duit beli rantai, dapat duit beli cincin. Untuk apa? Bini muda dia lah. Hmm. Saya bukan maksa sedekah ni, enggak. Nah, kalian laki-laki yang tak mau bersedekah, simpan aja duit itu, simpanlah. Diambil laki mereka nanti. Kalian ibu-ibu yang tak mau bersedekah, silakan. Diambil mereka untuk modal kawin lagi. Yang kalian sedekahkan Itulah yang akan mengalir menjadi amal jariah. Siapa itu orang yang mendapat hidayah? Man innama ya'muru masajid Allah. Sudah. Man amana billah. Sudah. Rupanya Ustaz Somad selip membaca ayatnya. Jamaah pula segan mengingatkan. Padahal ayatnya ada di atas. Itu dia. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir. Dunia ini akan berakhir. Kita ini macam bunga, kuntum, mekar, harum, wangi, layu, mati. Ada bunga yang tak layu-layu Pak Ustaz? Mana? Bunga kaca? Ini bunga mati. Kita bukan benda mati. Yang dulu ulama-ulama besar, raja-raja utama, Sultan Mahmud Badaruddin. Mana dia sekarang? Meninggal dunia. Tapi orang bangga menyebut dia. Kenapa? Karena dia pro kepada Islam. Syekh Abdul Somad Al-Flimban. Mana dia sekarang? Meninggal. Tapi orang bangga menyebut namanya. Sampai sekarang di Riau, di Kabupaten Pelalawan, bukunya masih tetap dibaca. Nama kitabnya Sayyirus Salikin sair perjalanan salikin orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu pergi ke Masjid Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau masih dikaji kitab Sairus Salikin dulu Ustadz Muhammad Sani namanya ketua majelis ulama yang membacakan kitab itu kitab ulama Palembang masih dibaca di Riau sampai hari ini Sairus Salikin Syekh Abdul Somad Al-Falembani tapi dia bukan cuma pandai baca kitab. Siapa ada al ini cuma baca kitab di masjid. Tidak. Dia dengar ada kerajaan di Malaysia. Namanya kerajaan Kedah. Berperang dengan Siam. Siam itu Thailand. Thailand berperang dengan Kedah. Ditinggalkannya Palembang. Pergi dia ke sana. Berjihad. Fisabilillah. Ternyata ulama-ulama dulu adalah ulama yang siap perang, siap membela Islam, melawan orang yang menghancurkan kedah kerajaan Melayu Islam. Terbang dia ke sana. Ulama besar dari Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Halwati, melawan Belanda, dicampakkan Belanda ke Cape Town, Afrika Selatan. Jadi jangan bayangkan ulama dulu duduk di masjid, mengajarkan tentang sabar, kita dijajah Belanda sabar jajah Jepang sabar. kita diinjak-injak orang kafir sabar. dikatakan radikal dikatakan keras dikatakan teroris ini orang tidak mengerti sejarah di Ponegoro Sultan Badaruddin, Mahmud Badaruddin, Sultan Sarip Kasim Sultan Nuku dari Tidore itu dulu adalah penjahat-penjahat di mata Belanda. Siapa yang memperjuangkan Islam, pasti akan punya musuh-musuh. Betul? Yang tak punya musuh adalah orang munafik yang kemana-mana merasa berteman. Jumpa Abu Lahab, teman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau mereka berjumpa dengan setan-setan mereka, qalu mereka berkata, "Inna ma'akum, kami dengan geng kalian setan." Kalau jumpa dengan orang beriman, kami dengan kalian Jumpa dengan setan, kami dengan kalian bermuka dua. Muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak kemari, tidak ke sini. Ini Ustaz Soman, ini Ustaz keras. Dah. Saya suara aja yang keras, hati lembut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang yang dapat hidayah? Innama ya'muru Allah memarmurkan masjid. Man amana billah la ilaha illallah tauhidnya bagus wal yaumil akhir percaya kepada dunia akan berakhir kita akan mati tinggal semua ini semua yang akan dibawa iman dan amal soleh wa aqamas salah rajin istiqomah salat wa ataz zakah membayar zakat yang terakhir yang keenam walam yakhsha illallah takutnya sudah hilang Tak lagi ada takut dalam hatinya. Karena takutnya sudah habis hanya kepada Allah. Orang yang korupsi, kalau ditanya, tanya, tanya, tanya, tanya lagi. Bapak korupsi itu kenapa? Takut nanti pensiun tak punya rumah, tak punya mobil, tak punya kebun sawit, tak punya kebun karet, tak punya kos-kosan, takut anak tak bisa kuliah, takut dunia membuatkan orang menghalalkan yang diharamkan Allah. Makanya ditulis di sini besar-besar. Walam yahsha illallah. Itu dia. Walam yahsha illallah. Sengaja pas di atas saya ini dibuat. Walam yahsha illallah. Oh, jadi itu tulisannya Pak Ustaz. Itulah tulisannya. Kami sangka semen-semen aja nih Pak Ustaz. Sengaja ini kaligrafi yang dipilih. Supaya apa? Supaya semua orang Pertamina di sini tahu bahwa dia mengukur dirinya. Aku ini termasuk orang yang sudah dapat hidayah atau tidak. Alhamdulillah Ustaz. Setelah Ustaz jelaskan enam-enam sifat ini ada dalam diri kami. Alhamdulillah. Satu pun tak ada. Na'uzubillah. Baru ada tiga. Tambah lagi. Kami tak berdaya. La haula wa la quwata illa billah. Jangan takut menghadapi hidup. Walam yakhsha illallah. Makanya ibu-ibu itu paling kuat dia. Meninggal suaminya, anaknya ada tiga, tak ada dia takut. Tak menangis dia waktu suaminya meninggal. Ibu tak nangis, tak takut masa depan. Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Banyak harta warisannya. Tak nangis ibu, tidak. Kenapa tak nangis? Sudah lama aku tunggu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Siapa yang tak ada rasa takut dalam hati Kita tetap takut yang membuang takut itu Allah. Ala inna awliya Allah. Kalau sudah kalian dekatkan diri kepada Allah. Bagaimana sifat orang itu? La khawfun alaihim. Walahum yahzanun. Dicabut Allah takut. Dicabut Allah sedih. Itulah yang merusak hati orang modern. Takut sedih penyakit stres, depresi, jantung koroner, diabetes meletus, asam urat naik gara-gara terlampau takut, takut, takut, takut, sedih, sedih, sedih. Apa beda takut sama sedih? Sedih terhadap masa lalu, takut terhadap masa depan. Yang kuliah takut tak selesai S1. Yang sudah S1 takut tak kerja. Yang sudah kerja takut di PHK. Yang sudah kerja takut tak bisa nikah. Yang udah nikah, takut tak punya anak. Yang udah punya anak, takut tak bisa nikah sekali lagi. Istri pertamanya meninggal. Ibu mau marah. Takut, takut, takut terhadap masa depan. Maka menghilangkan takut itu dengan apa? Falyabudu rabbahadzal bait. Banyak-banyak engkau beribadah di rumah Allah ini. Kalau engkau banyak beribadah, Allah janjikan dua. Apa dia? at'amahum min ju' kalau kau lapar dikasihnya makan wa amanahum min khauf kalau kau takut dikasihnya aman ibu-ibu yang merasa takut takut takut banyak-banyak beribadah kalau kau lapar dikasihnya makan ah, saya enggak percaya Pak Ustaz saya lapar udah beribadah kenapa tak ada tengok langsung dapat kue kotak dan kabar gembira setelah ini akan ada sarapan bersama di rumah masing-masing. Panitia udah cemas sudah tadi. <laughs> Ini gawat Ustaz. Kaji kita kan tentang takut. Jangan takut. Insya Allah saya tak salah cakap. Jadi kalau ada terasa takut, takut adik-adik, nanti KKN tiba-tiba ditempatkan di suatu desa, disuruh ngasih kata sambutan takut menggeletar assalamualaikum apa kalian takut yang kuhadapi ini manusia aku manusia Pak Kades, Pak Kapolsek, Pak Dandim, Pak dan ramil Pak Kapolda, Pak Kapolri ini semua manusia sampaikan manusia yang kuhadapi sama-sama manusia Bismillahirrahmanirrahim Allah hilangkan takut tapi dalam hati aja jangan pula dicakapkan ke depan mereka hai kades kades kalian manusia semua aku jangan lagi itu cukup dalam hati kita saja jangan angkuh jangan sombong takut ngeri cemas di mana letaknya di jantung ala fil jasad mudah ketahuilah di dalam dirimu itu ada segumpal idza salahat salahal jasad kulluh kalau di jantung itu baik yang lain ikut baik kalau sudah jantung bermasalah maka yang lain ikut bermasalah. Makanya Bapak Ibu dengar kabar Syanu meninggal mendadak kemarin. Kenapa? Sakit jantung. Pernah tak dengar? Syanu meninggal kenapa? Kena kurap. Jantung. Maka jantung itu mesti dinormalkan. Dengan cara apa? Ala hitatumain tatma'innul qulub. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah maka jantung akan normal. Kalau terasa jantung tak normal, letaknya di dada sebelah kiri. Coba raba pegang. Yang dipegang dada kita, jangan dada kawan. Normalnya. Orang yang tak normal tuh banyak-banyak zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka goyang kepalanya itu ke kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Ini banyak orang yang zikir goyang kepala. Tanya, kau kenapa goyang? Entah, tengok orang goyang, aku goyang pula. La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, sampai mati. Karena nanti yang terakhir keluar dari mulut kita la ilaha illallah. Habis. Itulah sifat enam. Makanya ditutup ayat ini dengan Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itu ada enam sifat orang yang dapat hidayah. Mana bahannya? Pergi kau ke masjid, aku baca di dinding sudah. aja. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wa bil yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat hidayah insyaallah itulah yang selalu kita minta tiap pagi petang 17 kali ihdinas siratal mustaqim pas saya mulai tadi jam 5 sekarang jam 6 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml Bagaimana hukum kredit mobil tapi dengan sistem syariah? Sistem syariah boleh. Balik dari masjid ini, pergi ke bank, tarik semua duit dari bank konvensional, alihkan ke bank syariah. Siap? Hmm. Aku tak siap. Tak ada gunanya ngaji kalau tak diamalkan. Ngaji itu harus diamalkan. Hari ini juga, hari Jumat, Saidul Jadab, hari yang baik. Ambil semua uang dari bank konvensional, alihkan ke bank syariah. Bank syariah mandiri, BRI syariah. Hai bupati-bupati, wali kota-wali kota se-Sumatera Selatan. Hidup tak kamera? Hidup. Kemana saya nunjuk nih? Ke sana sana. Pak Ustad, bupati kami rajin sholat subuh. Wali kota kami rajin puasa sunat gubernur kami rajin sholat duha. Bukan itu amal pejabat. Itu amal anak TK. Itu amal emak-emak. Amal pejabat bonus. Apa amalnya? Robah bank konvensional menjadi bank syariah. Betul. Ini Ustaz Somad ini ngawur. Mana bank daerah yang sudah berubah menjadi bank syariah? Empat. Pertama, Bank Aceh sudah berubah menjadi bank syariah. Dua, bank NTB berubah menjadi bank syariah. Tiga, bank Nagari Sumatera Barat. Keempat, terakhir baru dapat kabarnya tadi malam, bank Riau Kepri. Riau Kepri sudah berubah menjadi bank syariah. Oleh sebab itu menyusul insyaallah Allah bank Sumatera Selatan berubah menjadi bank syariah. Itulah yang menjadi amal mati meninggal dunia selamat orang dari riba. Oleh sebab itu beralih ke bank syariah. Tak ada solusi lain membangkitkan ekonomi umat. Mohon berikan rekomendasi sekolah yang sesuai dengan syariat Islam mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi agar anak cucu keturunan kami bisa cerdas. Saya tak pula tahu sekolah di Sumatera Selatan yang kemarin kita launching SD Cendikia Al-Faiha Nah, itu ada videonya. SD Cendikia Faiha. Tahfiz Quran. Masukkan anak tamat situ hafal Quran 30. Targetnya 30 juz. Bahwa anak ibu jadi juz 30, nah, itu memang otak dia segitu. Habis itu SD. Saya pernah diundang di sini di Palembang Al Azhar. SMP SMA. Adapun untuk universitas, cari universitas Eh, yang ada pendidikan agama di dalam. Kalau kami di UIN mau fakultas saintek, sains teknologi, mau paper tapet pertanian dan peternakan, mau fakultas hukum, mau fakultas fisipol, mau polit politeknik, apapun namanya, mesti ada enam lima pelajaran agama, akidah akhlak, Quran hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Ustaz, kami tak bisa masukkan anak kami ke pesantren. Biayanya mahal. Tak terulang aja 14 juta. SMP pelajarannya cuma satu. Agama Islam. Tapi bisa ditambah menjadi lima. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Dari mana duitnya Pak Ustaz? Duitnya dari APBD. Bupati wali kota tak berani mengucurkan dana. Takut ditangkap KPK. Bisa kalau ada payung hukumnya. Perda, peraturan daerah kabupaten, masukkan lima guru agama ke SMP dan ke SMA. Bisa. Siapa yang buat perda? DPR. Siapa yang milih DPR? Kita. Makanya pilihlah caleg yang pro kepada pendidikan Islam. Siap? Makanya nanti hari 17 April 2019 Pilih caleg yang bisa mengeluarkan perda. Pak caleg, jangan bawa karpet ke masjid kami. Karpet kami sudah tebal. Tengok nih, mahal nih. Jangan bawa AC ke masjid kami. AC kami sudah ada. Walaupun mati. Kalau mau, Bapak caleg, buatkan kami tiga perda. Pertama, perda zakat semua PNS, ASN, BUMN, pegawai perusahaan potong dua setengah persen. Setuju? Dua, masukkan lima pelajaran ke SMP, SMA. Tiga, keluarkan perda syariah. Alih konversi dari bank konvensional ke bank syariah. Siapa bilang tak bisa? Itulah pentingnya kerumunan gerakan sholat subuh menjadi kekuatan politik Ustadz Somad tak pernah bicara partai, Abdul Somad tak pernah bicara nomor, Abdul Somad tidak pernah menyebut orang, dan Somad bukan pula jurkam. Saya tidak jurkam dari manapun. Saya murni Ustadz, tak ada kepentingan. Tapi saya ingin suara umat jangan moba, mubazir. Pelaksanaan kodok solat sebaiknya sebelum ba'diyah atau sesudahnya setelah sholat zuhur lalu dia kodok usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qada'an apakah kodoknya itu membuat ba'diyahnya batal tidak ba'diyah tidak rusak gara-gara kodok jadi kalau mau dia kodok dulu baru asar ba'diyah silakan atau ba'diyah dulu baru kodok silakan tak masalah mana yang harus dipilih umroh dulu atau haji dananya hanya cukup untuk daftar haji Mau umroh dulu tapi tak bisa daftar haji. Daftar haji. Umroh sunat. Daftar haji insya Allah nanti berangkat. Kalau pekan baru Riau 2017 bayar, berangkat 2031. Palembang saya tak tahu. Berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Tapi insya Allah niat sudah sampai. Innamal a'malu Jangan gara-gara ini Bapak Ibu tak bayar. Storkan dulu. Bayarkan. Ustaz, saya dengan istri saya sudah bayar. Ya. Terus nanti kalau istri saya meninggal gimana? Bisa digantikan istri yang baru. <laughs> Mana tahu ada yang takut. Takut. Dia bisa digantikan keluarga. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang yang suka memfitnah? Ini yang nanya ini berharap kalau kita dipitnah orang maafkan aja. Kalau dipitnah doakan dia. Kalau dipitnah sabar. Itu bukan saya. Kalau saya dipitnah, saya polda kan. Hmm. Ada yang mau fitnah saya, fitnah, fitnah, fitnah. Bu polda kan. BAP langsung. Pak polisi, saya dipitnahnya. Ini HP-nya, ini buktinya, ini Facebooknya. Tanda tangan BAP. Saya tanya, berapa lama nanti nih Pak? Empat tahun. Bisa tambah lagi Benam kan dia dalam. Hmm. hmm. Fitnah macam-macam. Saya polda kan. Beberapa orang saya BAP kan. Jadi gimana fitnah? Masuk daftar polisi. Negara kita negara hukum. Lapor. Masalah kapan ditindak itu terserah polisi dah. Yang jelas saya sudah lapor. Yang Bali sudah setahun saya lapor. Tadi tidak tindak sampai sekarang. <laughs> Mengapa empat mazhab berbeda pendapat? Coba empat mazhab itu satu pendapat saja. Pasti sekarang tak ada yang namanya khilafiyah. Iya juga ya. Cerdas juga yang nanya itu. Idza kumtum ila shalah kalau kamu mau salat faghsilu wujuhakum basuh muka wa aydiyakum ilal marafik tangan sampai siku. Masalah wajah sepakat semuanya bahwa wajah itu yang disiram dari mulai batas rambut atas sampai ke dagu dan dua paku telinga. Ini paku. Yang tak berpaku agak-agak aja lah ada paku. Sejengkal ke kiri, sejengkal ke atas. Tak ada ikhtilaf. Masalah tangan sepakat empat mazhab bahwa yang disiram itu sampai siku. Tak ada mazhab mengatakan siram sampai ketiak ada. Ketika kepala mazhab Syafi'i sedikit aja. Ambil air sedikit aja. Hanafi seperempat. kepala ini dibagi empat. Satu, dua, tiga, empat. Seperempat. Basahkan tapak tangan, seperempat basah. Baru sah. Maliki tidak. Semua kepala mesti kena. Dari depan sampai ke belakang, sampai ke depan. Inilah yang ditanyakannya tadi. Kenapa mesti ada tiga pendapat? Kenapa tak satu saja Pak Ustadz? Karena hadis yang menyebutkan tentang mengusap kepala itu ada tiga empat lima hadis. Itulah yang dipilih oleh ulama mazhab tadi. Jadi orang yang bertanya, yang mengatakan mesti satu saja, berarti dia mau menghilangkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mazhab itu bukan tidak pakai hadis, mereka mengambil pendapat itu dari hadis. Kebetulan yang mazhab syafi'i diambilnya hadis tentang riwayat Nabi mengusap nausiah. Ubun-ubun. Sedangkan mazhab Hanafi mengambil hadis Nabi pakai sorban. Nabi itu pakai sorban. Macam sorban Habib Mahdi. Macam sorban Ustadz-Ustadz Habib ulama kita. Nabi masukkan tapak tangannya ke kepala. Walam yang matahu, Sorban tak dibuka. Masuk. Itu dalil Hanafi. Sedangkan Maliki dipakainya hadis yang mengatakan Nabi membasahi semua kepala. Ulama mengambil sampai ke Indonesia ormas mengambil. NU mengambil yang mazhab syafi'i. Makanya orang-orang NU, Perti, Tarbiyah Islamiyah usap dikit saja. Sedangkan Muhammadiyah pakai majelis tarji yang diambilnya Maliki. Ustadz pilih mana? Saya belajar di sekolah mazhab Syafi'i waktu di Al-Azhar empat mazhab tapi tetap pilih salah satu mazhab yang lain pengetahuan supaya kita menghormati sampai ke Maroko Guru-guru kami semuanya mazhab Maliki. Tapi kami dari Asia Tenggara dibebaskan yang memakai mazhab kalian pulang. Pelajari mazhab Maliki hanya sekedar tahu dan menghormati supaya tak menyalah-nyalahkan orang. Jadi yang penting itu bukan menyatukan mazhab, pelajari semua mazhab, amalkan satu mazhab, hormati mazhab yang lain. Begitu memahami mazhab. Kira-kira paham? Kenapa tak sepakat saja Pak Ustaz? Gimana mau sepakat hadisnya banyak? Orang yang mau empat imam itu sepakat sama dengan mengatakan kenapa Nabi hadisnya banyak. Nabi melaksanakan itu pakai wahyu. Allah mewahyukan dia. Kadang dia pakai begini, kadang dia begini, kadang dia begini. Datang ulama mazhab, pilihnya ini. Datang kita, kita memilih pendapat ulama mazhab. Kebetulan kita di Palembang, para habaib As-Sagaf, Al-Haddad, Al-Jifri, Al shihab Barakbah. Ini para habaib ini dari mana? Dari Hadramaut, Tarim, Yaman. Di sana bermazhab Syafi'i. Ulama-ulama Habib Umar bin Hafiz mazhab Syafi'i. Habib Zain Ibn Sumail sampai bergelar Imam Syafi'i yang masih hidup berjalan di atas bumi ini sekarang itu Habib Zain Ibn Sumail di kota Al-Madinah Al-Munawwarah ulama besar bermazhab Syafi'i. Mufti Mesir Al-Azhar namanya Syekh Ali Jum'ah bermazhab Syafi'i. Oleh sebab itu maka saya pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya tetap menghormati sahabat saya yang bermazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan harus disatukan mazhab, berarti dia tidak mengerti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Somad, apakah hukum zakat profesi? Eh, sebagian tidak setuju dengan zakat profesi karena tidak ada haul. Zakat profesi itu langsung dikeluarkan tiap bulan. Sedangkan yang berpegang kepada haul, kata dia harus pakai haul kumpulkan setahun. Itu yang mereka yang tak sependapat. Lalu yang mengatakan tidak perlu haul itu dalilnya apa? Hadis yang mengatakan haul ada riwayatnya yang dhaif. Hadis dhaif tak bisa dijadikan dalil hukum, maka bisa dikeluarkan tanpa haul, buka fikih zakat Yusuf Qardawi. Kalau zakat profesi ini ditiadakan, berapa banyak uang umat Islam hilang saya tak mau berdebat tentang masalah hukum fikihnya karena beda buku yang dipakai beda nanti hasilnya lain orang lain kepala macam-macam isinya tapi yang jelas manfaat dari zakat profesi ini luar biasa. Yang paling banyak membantu suku pedalaman zakat profesi dari PLN, perusahaan listrik negara. Yang menyelesaikan masjid yang tak selesai dalam video saya ke suku pedalaman itu dari PLN. Dibangunkan sekolah, rumah pakir miskin, sekolah pesantren tahfiz Quran, lalu kemudian masjid, itu semua dari zakat profesi PLN. Makanya kalau ada ustadz yang tidak setuju, saya tak mau berdebat. Mungkin kitab dia lebih tebal, hadisnya lebih banyak. Cuman mau saya ajak aja. Ayo kita ke pedalaman, naik mobil 5 jam, naik sampan 7 jam. 12 jam, nanti kita tengok hasilnya. Nah, insya Allah balik dari sana, ayah, oke okay lah Entah setuju, entah capek, Allah malam karena manfaat zakat ini yang luar biasa. Itulah kaji kita pada subuh ini lebih kurang 80 menit kita bersama. Mudah-mudahan menjadi amal soleh insyaallah.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 Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari perbuatan maksiat. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir subuh ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah di jalanmu ya Allah. Allahumma ja'alna min nusrati syariatik. Jadikan kami menjadi para penolong syariatmu ya Allah. Ayah muqallibal qulub wahai engkau yang membolak-balikkan hati sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik kokohkan hati kami dalam agamamu dalam ketaatan kepadamu ya Allah Allah majalna min muhibbi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadikan kami para pecinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin mencintai para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah ziarah qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berkunjung ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai Yang terakhir keluar dari mulut kami nanti La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azab an-nar Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum Taqabbal ya karim pulang dengan tenang, ambil sampah-sampah, tunjukkan Islam agama yang bersih. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.